Mitra bisnis, wacana pengurangan subsidi BBM kembali dimunculkan oleh Presiden SBY. Mengingat pemakaian BBM bersubsidi untuk kuartal 1 sudah melebihi kuota. Solusi paling praktis adalah menaikkan harga yang sudah didukung oleh banyak kalangan. Namun pemerintah masih mempertimbangkan opsi lain seperti menjata konsumen atau menciptakan BBM jenis baru seharga 7 ribuan. Situasi ini memprihatinkan karena dari tahun 50-an kita masih berkutat di masalah yang sama, yaitu bahan bakar dan pangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar energi Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda? Ya, pertama dulu kita sekarang pada berada pada titik yang boleh dibilang maju kena <laughs> mundur kena ya. Karena ini juga hasil dari tata kelola yang sangat buruk di bidang tata kelola yang buruk ini melahirkan situasi di mana produksi minyak kita anjlok luar biasa dan ini terjadi belasan tahun non non-stop. Saya sendiri kritiki sudah lebih 12 tahun. Kesalahannya terletak pada Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Tetapi pemerintah saat ini tidak bergeming, tetap memegang undang-undang ini, tidak mau mencabut ya. Sekalipun terbukti merugikan negara karena produksi minyak kita anjlok. Satu, kedua, kapasitas kilang BBM kita nyaris tidak bertambah. Konsumsi BBM terus meningkat. Nah ini juga diterapkan oleh undang-undang migas ini kenapa? Karena sekarang dengan dasar undang-undang migas itu tanggung jawab pemenuhan kebutuhan BBM tidak lagi berada di tangan perusahaan negara Pertamina, tapi tanggung jawab pemenuhan itu berada di tangan pemerintah sehingga Pertamina yang merupakan perusahaan minyak tidak merasa berkewajiban untuk membangun kilang-kilang baru. Yang berkewajiban membangun kilang itu adalah pemerintah. Nah, ini masalahnya. Pertamina berpikir membangun kilang itu untungnya lebih baik dana diinvestasikan di hulu yang untungnya besar. Nah sekarang belasan tahun kapasitas tidak ada, konsumsi minyak ABBM meningkat terus, akibatnya kita harus mengimpor dalam jumlah yang sangat besar terutama BBM mengakibatkan defisit yang sangat besar. Produksi minyak mentah anjlok, salah kelola padahal uh, sumber dayanya sangat besar di perut bumi. Nah ini yang terjadi sehingga sekarang terjebak subsidi BBM begitu membuka secara relatif subsidi BBM dibanding dengan penerimaan migas menjadi hampir sama sekarang. Kalau subsidi BBM katakanlah 200-an triliun, penerimaan dari sektor minyak dan gas sekitar 200-an triliun juga sekarang ini. Kalau sebelum undang-undang migas, perbandingan antara subsidi BBM dengan penerimaan migas itu bisa tujuh delapan kali. Sehingga meskipun ada subsidi BBM pada waktu itu, tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan seterusnya, relatif tidak mengganggu APBN, meskipun rakyat menikmati subsidi BBM. Karena penerimaan migasnya sekian kali lipat. Nah <laughs> sekarang hampir sama, karena produksi minyak yang anjlok karena salah kelola. Oke, nah, itu kondisinya, maka solusi yang ditawarkan kita dengar, ada pembatasan dan kenaikan. Nah, pembatasan mengerucut kepada implementasi IT di mana kontrol akan dilakukan kepada setiap pengguna, setiap pemilik mobil. Berapa yang mereka beli seminggu, sebulan, dan seterusnya dikontrol setiap kendaraan. Lalu akan dibatasi volumenya dan sudah kita lihat dampaknya ribuan truk di Pulau Jawa nganggur, nggak bisa jalan, nggak bisa cari nafkah, karena volume BBM bersubsidi dibatasi yang menurut pendapat saya ini kebijakan salah. Sepakat saya subsidi BBM harus dikurangi ada cara terbagus standar yaitu diversifikasi namanya pindah dari BBM ke BBG itu yang harus dibangun infrastrukturnya dipercepat sehingga kalau kendaraan umum kendaraan pribadi secara sukarela bisa pindah ke BBG itu bisa mengurangi subsidi BBM signifikan tanpa memberatkan rakyat. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan adalah cara primitif mengurangi suplai, rakyat terhambat, bisnis terganggu, rakyat menderita harus ngantri dan seterusnya. Nah daripada itu diterapkan, saya sepakat kalau harga BBM dinaikkan sudah karena sudah salah kelola yang menumpuk seperti ini. Nah kenaikan harga BBM itu cara paling rasional ya mengurangi subsidi BBM saat sekarang ini, asalkan pemerintah bisa menjelaskan kepada rakyat dan konkret dana dari hasil penghematan ini dikembalikan 100% ke rakyat dalam bentuk infrastruktur, transportasi maupun infrastruktur yang dibutuhkan oleh kelompok rakyat miskin. Kalau melihat kapasitas pemerintah dari sisi keuangan maupun sumber daya manusia, apakah kita mampu melakukan konversi ke gas, Pak? sangat mampu mas. Yang dibutuhkan sekarang misalnya konversi BBM ke BBG untuk angkutan umum. Tinggal menyambung pipa gas dari receiving terminal kalau di Tanjung Priok ini full angkutan umum ke full taksi, ke full metro mini, full bus kota yang pagi. Mereka ngisi BBG di tempat masing-masing. Pipa yang mau disambung ke pool itu melewati sejajar dengan pipa pam atau pipa listrik sehingga tidak dibutuhkan pembebasan lahan. Cukup murah. Nah, receiving terminalnya dipercepat. Tanjung Priok sudah jadi. Semarang dipercepat segera. Di Surabaya, di Mataram, misalnya di Ampenan, di Ambon, di Manado, di Pontianak. Dipercepat. Itu biayanya besar itu. Kurangi secara signifikan penggunaan minyak secara konkret, tidak hanya omongan. Ya, untuk kepentingan bangsa, energi ketahanan energi ke depan mutlak harus ke Karena kita pemilik sumber daya gas terbesar di Asia Timur. Demikian pakar energi Kurtubi. Saya Wendy Lim.